am hadis atau riwayat yang berikutnya. Kala Malik ibni Anas rahimahullahu taala. Kala Malik ibni Anas. Yang bisa menulis dengan bahasa Arab, menulis dengan bahasa Arab. Yang nggak bisa tulis dalam bahasa Indonesia. Berkata Imam Malik ibni Anas rahimahullah, "Inna aqwaman ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك خذ سبورة سبورة والقلم يلا وامسح السبورة امسح السبورة وهات هنا bisa imla Hah? bisa imla enggak enggak bisa kelas tiga bisa toh kelas dua enam saya ulangi tulis dalam bahasa Arab qala Malik ibni Anas rahimahullah tulis tulis إن أقواما ابتغوا العبادة إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم bisa dihapus ah nggak bisa kenapa yang إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فقد أضاعوا العلم فخرجوا فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم biasyafihim walau ibtaghawul ilma lahajazahum an dhalik walau ibtaghawul ilma lahajazahum an dhalik artinya berkata Malik bin Anas rahimahullahu taala sesungguhnya beberapa kaum beribadah ketika mereka dalam keadaan mencari ibadah mereka berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi adhaul ilma tetapi melalaikan ilmu apa akibatnya akibatnya mereka kharaju ala ummati Muhammad SAW akibatnya mereka keluar dengan pedang-pedang mereka memerangi umat Muhammad SAW umat Muhammad SAW adalah umat Islam memerangi kaum muslimin maka mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, biasanya mereka adalah orang-orang yang abalu al-ilm, melupakan ilmu, melalaikan ilmu. Hanya mereka ekstrim, melampaui batas, hanya mereka mulai kharaju ala ummat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini isyarat dari Imam Malik Ibn Anas rahimahullah bahwa Khawarij, para pemberontak Khawarij atau kaum sesat yang bernama Khawarij adalah orang-orang yang ibtagaul ibadah wa adharil Orang-orang yang semangat beribadah tetapi melalaikan ilmu. Semangat beribadahnya sampai diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ibadah mereka itu mengalahkan ibadahnya para sahabat. Jidat-jidat mereka dikatakan tebal karena banyaknya sujud. Kulit-kulit mereka dalam keadaan kuning karena kurang tidur. Dan mereka dalam keadaan kurus karena seringnya berpuasa. Setiap siang hari mereka berpuasa, setiap malam mereka ibadah, setiap hari mereka selalu berpuasa, sholat malam, puasa, sholat malam, sehingga badan-badan mereka kurus, kering, kuning warnanya, kurang tidur, dan seterusnya. Demikian diriwayatkan salah detail oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tingginya ibadah mereka. Berarti untuk ibadah, na'am. Mereka ibtagau atau ibtagau al-ibadah. Mereka semangat beribadah. Mereka mencari ibadah, mengerjakan ibadah, tetapi sayang adhalu al-ilma. Mereka melalaikan ilmu, tidak belajar. Melalaikan ilmu, nggak ngaji, nggak belajar, nggak mempelajari Quran dan Sunnah dari para sahabat. Mereka dalam keadaan bodoh. Apa akibatnya? Fakharaju. Fa ini menunjukkan fa sababiyah, yakni akhirnya dengan sebab itu kharaju ala ummati Muhammad SAW. Akhirnya atau maka mereka keluar dengan pedang-pedang mereka melawan atau memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Mereka ini kadang disebut dengan nama Khawarij. Kadang-kadang mereka dijuluki Al-Qurra. Para pembaca Quran. Kenapa demikian? Karena mereka dalam keadaan untuk masalah baca Quran, untuk masalah mereka ibadah, tidak ada yang ngalahkan. Hebatnya. Bahkan ketika mereka ditangkap, mereka dalam keadaan di penjara tetap baca Quran. Sampai ketika mereka disiksa tetap lidahnya baca Quran. Tapi sayang, mereka tidak paham apa yang dibaca. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, la yujawizu hanajirahum. Bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk ke dalam hati, tidak paham, tidak ngerti. Akhirnya mereka menafsirkan seenak sendiri. Akibatnya, kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi'asyafihim. Dengan pedang-pedang mereka. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, walau ibtagaw al-ilma kalau saja mereka mencari ilmu lahajazahum an dalik kalau saja mereka cari ilmu niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan tersebut niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan tersebut lahajazahum an dalik kalau saja mereka belajar ilmu niscaya mereka akan terhalang yakni tidak akan mereka memerangi umat Muhammad dengan pedang-pedang mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya mereka tidak jadi khawarij, niscaya mereka tidak akan sesat. Berarti di sini Imam Malik rahimahullah menerangkan sesatnya khawarij karena satu masalah. Mereka tidak mempelajari ilmu. Semangat ibadah tinggi, tapi ilmu nggak ada. Akhirnya sesat. Maka antum, ya, kalian para tulabul ilmu, ya, jangan lupa ini aham syai mempelajari ilmu. Jangan sampai menyanyiakan ilmu. Sesaat mencari ilmu, apa kata para sahabat? Ahabbu ilayya, sungguh lebih aku sukai daripada ibadah semalam suntuk. Aku duduk di majelis fiqih, kata Ibn Mas'ud, sesaat saja, sungguh lebih aku sukai daripada puasa satu hari dan sholat semalam suntuk. Demikian pula kata para sahabat yang lainnya bahwa mempelajari ilmu sangat amat pentingnya. Wal ilmu khairun min al min al amal. Ilmu lebih penting, lebih utama daripada beramal. Kalau beramal beramal tanpa ilmu, akibatnya kharaja ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibtagawul ibadah, mereka cari ibadah, artinya beramal, berpuasa, zikir, salat, puasa, zikir, salat. Tetapi Allah ilmu, akibatnya kharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinukil ucapan Imam Malik dari kitab Miftah dari Sa'adah juz pertama halaman 119. Qala Abu Aswad Ad-Duali wa yuqal aidan Ad-Dili. Kadang dipanggil juga atau dibaca dengan Ad-Dili, kadang dibaca dengan Ad-Duali. Ala kulli hal. Qala Abu Aswad Ad-Duali laisa syai'un a'azzu min al-ilmi al-muluk حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك تذكرة السامع قال ابن سعود الدؤلي رحمه الله ليس شيء أعز من العلم والملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك kata رحمه الله tidaklah ada sesuatu laisa syai'un. Tidaklah ada sesuatu a'azzu al ilmi. al ilmi yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Laisa syai'un a'azzu al ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Kaifa Bagaimana dikatakan nggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Diterangkan oleh beliau oleh Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Al-muluku hukamun 'alan nas. Para raja dan para penguasa para raja adalah hukamun. Para penguasa merupakan hukamun 'alan nas yang menghukumi manusia para penguasa, para raja adalah orang-orang yang menghukumi manusia. Orang-orang yang menghukumi manusia. Wal ulama, sedangkan para ulama, sedangkan para ulama sedangkan para ulama adalah yang menghukumi para raja. Yang menghukumi para raja. Menghukumi maknanya mengatur hukum. Sehingga yang namanya para penguasa, para raja, presiden, segala macam yang dianggap orang-orang tinggi, orang-orang mulia, mereka mengatur manusia. Tetapi para ulama mengatur para raja. Berarti di sini yang dikatakan al-izzah lillahi wal rasul yang namanya kemuliaan dan izzah milik Allah, milik Rasulnya, dan juga milik orang-orang mukmini dan kemudian milik orang-orang mukmini. Walillahil izzatu wal rasulih wal mukmini. Kemuliaan milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tentunya yang dimaksud orang-orang beriman yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu. Maka kata beliau, kata Abu Aswad, "Laisa syai'un a'azzu minal ilm." Enggak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada ilmu. Adapun raja-raja mereka menghukumi manusia, mengatur manusia, sedangkan para ulama mengatur para raja. Raja ketika tanya mana yang halal, mana yang haram, siapa yang menjawab? para ulama. Raja ketika minta bimbingan, ini bagaimana caranya? Siapa yang ditanya? Ulama. Ketika nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, siapa yang ngajarinya? Ulama. Sehingga wal ulama wa hukamun ala nas. Para ulama adalah orang-orang yang memberikan fatwa, memberikan hukum untuk para raja. Sehingga kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi, yang lebih tinggi adalah ulama daripada para raja. Para raja dalam keadaan dia mengatur sebentar kemudian turun. Setelah turun dari kerajaannya dia dari menjadi rendah, tidak lagi disebut-sebut orang. Tetapi para ulama terus ilmunya dipakai terus menerus. Imam Bukhari sejak hari itu sampai hari ini kitabnya masih tetap dipakai dan tetap kita baca kitabnya dan mengucapkan qala al-Bukhari rahimahullah. Kalau Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullah. Selalu kita menyatakan mereka para ulama dan terus menerus disebut-sebut dan terus menerus diingat oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan al-ilmu a'azzu syai yang paling tinggi dan paling mulia di antara segala sesuatu. Laisa syai'un a'azzu al ilm. Enggak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu. Ada seorang wanita istri seorang khalifah di masa Bani Umayyah. Ketika dia dari rumahnya melihat dari jendelanya dan biasa rumah-rumah ketika itu yang di bawah itu buat laki-laki sedangkan perempuan di atas. Sehingga dia melihat dari jendela ada keramaian yang luar biasa. Yang dia terheran-heran ada apa? Tanya kepada orang yang anak buahnya. Ada apa di Jepang? Dijawab ada Ibnul Mubarak. Ada Ibnul Mubarak dan seorang ulama yang datang ke negeri tersebut. Kata dia sungguh demi Allah, yang namanya kemuliaan itu adalah itu. Yang namanya kemuliaan itu, bukan ini. Artinya suami saya tidak seperti itu disambutnya. Tidak seperti Imam Ibn Mubarak rahimahullah ketika mereka kedatangan ulama, mereka berduyun-duyun dalam keadaan dari seluruh pelosok mereka ingin melihat imam, ulama, sebagian besar mereka ingin untuk mendapatkan ilmu dari imam tersebut. Adapun ketika raja datang satu negeri, sebagian mereka acuh tak acuh, sebagian mereka takut. Jangan-jangan saya ditangkap nanti. Jangan-jangan saya dituduh begini, saya tuduh begitu, gelisah bukan gembira. Tapi ketika ulama yang datang mereka gembira semuanya dan mereka mengharapkan ilmu dari mereka. Ini namanya al-izzah. Laisa syai'un a'zu min al-izzah. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Adapun raja-raja para penguasa, dia memang mengatur manusia. Tetapi para ulama mengatur para raja. Para ulama mengatur para raja. Jangan dikira bahwa para penguasa itu tidak perlu dan tidak butuh ulama. Sangat amat butuh para ulama untuk mendampingkan. Ya. Tergantung bagaimana keadaan mereka dalam masalah lurusnya agama mereka. Kalau agak bengkok, maka cari ulamanya ulama-ulama yang jelek. Tapi kalau agak lurus, mereka akan cari ulama-ulama yang lurus pula. Tapi mereka jelas butuh. Bahkan mereka punya biasanya dewan pertimbangan agung. Apa itu maksudnya? Hmm. Hah? Dewan Pertimbangan Agung. Maksudnya minta pertimbangan. Kalau raja ingin memutuskan, coba kamu yang punya ilmu bagaimana? Saya mau ngaturin bagaimana? Kalau dia Muslim, Islam dengan Islam yang benar, pasti dia akan minta pertimbangan dari siapa? Para ulama. Maka ulama hukamun alal mulu, Yang menyatakan benar dan salah ulama. Yang menentukan hak atau batil ulama. Yang menyatakan ini hak ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram. Ulama. Sehingga raja sekalipun, maka akan dikatakan oleh penguasa tadi, apa yang dilakukan oleh raja ini salah. Bertentangan dengan kalau Allah wa kalal Rasul. Batil. Apa yang dikatakan oleh penguasa ini benar karena dia mencocoki Quran dan sunnah. Siapa yang menyatakan salah dan benar? Enggak mungkin orang bodoh. <clears throat> Siapa yang menyatakan itu benar, itu salah, itu hak, itu batil, ini halal, ini haram? Para ulama, orang-orang yang berilmu. Sehingga yang menentukan hukum-hukum dengan fatwa-fatwanya, mereka para ulama. Maka ulama di atas para raja. Baik. Kata betul. Terjemahnya juga. Baik. Qala Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Adapun ucapan Abdul Aswad Ad-Du'ali dari kitab Tazkiratus Sami' halaman 24. Ucapan berikutnya tentang ilmu adalah dari Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi. Qala Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Berkata Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala semoga Allah merahmatinya. Al-ulama'u أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آبائهم وأمهاتهم قيل كيف ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة kata beliau kata Yahya bin Mu'ad bahwa para ulama adalah orang yang paling sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Yang paling menyayangi umat Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Lebih menyayangi daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Demikian kata beliau di awalnya. Titik. Kila dikatakan, ada yang tanya, Kaifa dhalik? Bagaimana bisa demikian? Kaifa dhalik? Bagaimana kok demikian? Kenapa para ulama dikatakan lebih sayang terhadap umat Nabi Muhammad daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada ibu-ibu mereka sendiri? Qal, beliau menjawab, "Li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min nari dunya." Karena bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Api akhirat yakni api neraka. Mana yang lebih bahaya? Api dunia atau api neraka? Hah? Tentunya api neraka. Yang lebih mengerikan, yang lebih berbahaya adalah api neraka. Tapi kalau yang lebih berbahaya adalah api neraka, maka semestinya yang harus lebih diperhatikan bagaimana selamatnya umat ini dari api neraka. Ibu bapaknya memperingatkan dari api dunia. Hati-hati nak, nanti terbakar. Jangan main api, nanti tanganmu terbakar. Jangan main di jalan, nanti kecelakaan, nanti ketabrak mobil, motor. Jangan begini nanti kamu begitu, jangan begini nanti kamu begini. Semuanya urusannya dengan apa? Dunia. Dengan dunia. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api yang lebih berbahaya, yaitu api neraka. Jangan, ada haram kata para ulama. Wahai kaum muslimin, hadhihi bid'atun muhdatsah. Bahwa bid'ah itu akan menyesatkan. Wa kullu bid'atin dalal wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu dalam neraka. Semua bid'ah itu kesesatan dan semua kesesatan dalam nar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini peringatan-peringatan para ulama. Dari bahaya apa? Dari bahaya api neraka. Ittaqun nar, ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah. Hindarilah api neraka, hindarilah api neraka walaupun dengan sedekah sebelah korma. Mana bin lihat para ulama memperingatkan manusia dari bahaya api neraka. Jangan ini haram, jangan ini bid'ah, jangan ini kekufuran. Kembalilah kepada tauhid, kembalilah kepada sunnah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian masuk dalam nar. Jangan sampai kalian masuk dalam api neraka. Ini para ulama. Berarti memperhatikan dari sesuatu yang lebih berbahaya. Adapun bapak-bapaknya, ibu-ibunya biasanya umumnya Kecuali kalau bapak ibunya kebetulan ulama juga. Kalau bapak ibunya dalam keadaan bukan ulama, biasanya yang diperhatikan hanya dunianya. Hati-hati nak, nanti kecelakaan, Hati-hati nak, nanti terbakar. Jangan main korek api. Jangan main di sana, jangan main begini, jangan main begini. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Semuanya. Jangan sampai luka dunia, jangan sampai luka badannya, jangan sampai terbakar. Bagaimana ibu bapak mereka? yahfadunahum min nari dunia memelihara anak-anaknya dari api-api dunia hati-hati kamu terbakar tetapi para ulama yahfadunahum min nari akhirah para ulama memperhatikan dan menyayangi mereka lebih daripada ibu bapak mereka karena justru yang diperingatkan adalah yang lebih berbahaya daripada api dunia yang lebih berbahaya dari api dunia adalah api neraka azabullah di akhirat maka ayyuhuma arham maka dua golongan mana yang lebih arham? Mana yang lebih penyayang? Mana yang lebih memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, atau para ulama? Para ulama. Sehingga kalau kalian menjadi alim, minal ulama, kalau kalian menjadi para pembawa-pembawa ilmu, maka niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merahmat. Menjadi orang-orang yang arham bin nas, yang menyayangi manusia lebih daripada bapak ibu mereka sendiri. <clears throat> Ini juga keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Betul kan? Man Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Lalu ulama, ulamau la khara nasu mithla al-baha'im Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau saja tidak karena ulama, niscaya manusia, salah anak. niscaya manusia akan menjadi misal bahaim, seperti binatang ternak. Kalau tidak karena manusia, maka kalau tidak karena para ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Apa perbedaannya? Manusia dengan binatang ternak. Hah? Apa bedanya? Kalau binatang ternak nggak bisa ngomong. Kalau manusia bisa ngomong. Hah? Perbedaannya sedikit. Ngomong mereka punya bahasa sendiri. Mata mereka punya, kamu punya. Mulut mereka punya, kamu punya. Binatang ternak makan, kamu juga makan. Sama kan? Sama makan, minum, tidur sama. Ngomong juga dengan bahasanya masing-masing. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Cina, bahasa Jepang, ada bahasa binatang. Mereka punya bahasa sendiri. Baik kalau gitu apa bedanya? Bedanya adalah manusia punya aturan, binatang nggak punya aturan. Iya kan? Ya, ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu ibadah, untuk satu perintah Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga perbedaannya kalau manusia ada perintah ibadah yaitu diatur oleh Allah dengan hukum-hukum, diatur dengan syariat halal dan haram, diatur ini boleh, ini tidak boleh. Adapun binatang ternak, mereka tidak terkena beban ibadah, mereka tidak terkena aturan-aturan syariat, maka mereka dalam keadaan tidak punya aturan. Kawin tinggal kawin. Mau anaknya sendiri, mau bapaknya sendiri, mau kakaknya nggak peduli. Itu binatang. Makan, pokoknya apa di hadapannya makan. Nggak tanya ini punya siapa, halal apa haram. Nggak tanya ini milik siapa, boleh apa nggak boleh dimakan. Apakah ini makanan yang halal atau makanan yang haram? Nggak ditanyakan Enggak ditanya milik siapa, enggak ditanya halal apa haram, enggak ditanya apapun, pokoknya ada di depan matanya, mata. Iya toh? Apa kambing mau tanya kalau dikasih rumput? Ini punya siapa? Hah? Harta pakai bahasa kambing juga enggak. Baik. Sehingga kalau manusia tidak punya aturan, kalau manusia tidak diberi hukum syariat, misalnya mereka akan seperti binatang atau manusia yang tidak mau menerima aturan syariat, maka mereka seperti binatang ternak. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan, Inhum illa kal an'ami balhum adal. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Siapa mereka? Ahlul ahwa, yang mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya apa yang saya suka saya makan. Pokoknya apa yang saya senang saya ambil. Pokoknya apa yang saya mau saya kerjakan. Gak tanya hukum halal atau haram. Maka orang ini binatang. Dan yang namanya an'am, binatang ternak, tentunya rendah. Allah katakan mereka orang-orang kafir yang menentang syariat Islam. Ahlul ahwa. Allah katakan mereka kal an'ami balhum awal. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Sekarang pembahasan kedua. Siapa yang membawa ilmu tadi? Yang menyebabkan manusia tadinya seperti binatang kemudian diberi ilmu, mereka menjadi berilmu. Ketika mereka terbimbing dengan hidayah, terbimbing dengan qala Allah qala Rasul, mereka menjadi mulia. Manusia menjadi yang paling mulia. Siapa yang membawa ilmu tadi? Rasulullah SAW mengajarkan dan diboleh para sahabat. Para sahabat mengajarkan dibawa oleh para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan dibawa oleh yang berikutnya. Maka kata Hasan al-Basri, la ulama, kalau tidak karena ulama yang membawakan ilmu pada manusia, la nas kan misal bahaim. Misalnya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Kalau nggak ada ulama, mau apa manusia? Ini halal apa haram nggak tahu. Mau tanya ulama, nggak ada ulama. Jadi apa? Jadi binatang ternak tidak punya aturan, nggak punya hukum, nggak ngerti halal haram, nggak tahu ini boleh atau tidak boleh. Pokoknya apa yang dia suka dia ambil, apa yang dia mau dia makan, apa yang dia senang dia kerjakan. Berarti seperti binatang ternak. Laulal ulama'u lasaran nasu mislal bahaim. Kalau saja bukan karena para ulama, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Ini ucapan-ucapan para ulama tentang ilmu yang tentunya menunjukkan bahwasanya orang yang dibimbing dengan ilmu akan mulia. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia. Laisa syai'un a'azzu al ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.